tanpa ada batasnya untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah Wamina solat salati indahu dan daripada melaksanakan salat di sekitar Ka'bah Fakat waraba karena telah datang hadis dari Nabi kita Muhammad SAW anna man tawafa usbu'an kana lahu ka'ibli raqabah bahwasanya siapa yang bertawaf di Ka'bah selama seminggu setiap hari pernah melaksanakan tawaf walaupun sekali maka pahalanya sama seperti memerdekakan seorang budak ayyatikuha liwajillahi ta'ala wa warada anna ta'ifa bil baiti la yarfa' qadamahu fi tawafihi walau illa mu'iyat anhu kutibat lahu hasanatun rufi'at lahu darajat dan telah diwakilkan juga bahwasanya orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah orang itu tidak mengangkat kakinya ketika tawaf dan tidak meletakkan atau memijakkan kakinya kecuali pasti dosa-dosanya itu diampunkan oleh Allah Ta'ala dan dituliskan setiap langkahnya satu kebaikan dan diangkat derajatnya satu derajat setiap kali langkahnya. Wa dan datang juga hadis dari Nabi Muhammad SAW annaha tanzilu fi kulli yawmin 'alal baiti isruna wa mi'atun wa mi'ata rahmah bahwasanya setiap hari Allah menurunkan rahmat sebanyak 120 rahmat. Situ namin halitaifin. 60 rahmat dari 120 itu dihususkan kepada orang yang melaksanakan tawaf. Warbaun alil musallina indal bait dan 40 rahmat bagi mereka yang salat di sekitar Ka'bah. Wa ishruna linadilina ilai dan 20 rahmat bagi orang yang melihat ke Ka'bah. Wal yukfir fi tawafi min tilawatil Quran dan hendaknya memperbanyak di dalam tawafnya itu dari membaca Al-Quran. Wa minal azkari wal adiyah dan memperbanyak zikir serta doa. Wa khususan minha al-warid fi tawaf lebih-lebih membaca doa yang datang dari Nabi khusus ketika tawaf wal yuksir min hajaril aswad al mubarak dan hendaknya memperbanyak daripada mencium hajar aswad yang penuh dengan keberkahan fa innahu yaminullahi fil ardi yusafihu biha ibadahu karena perumpamaan hajar aswad itu diutamakan seperti tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berselaman dengan hamba-hambanya dengan perantara hajar aswad itu. Perumpamaannya seperti itu. Wa minas salati fil hijir dan daripada salat melaksanakan salat memperbanyak melaksanakan salat di hijir Ismail. Fa innahu minal baiti karena itu termasuk di dalam rumah atau di dalam Ka'bah. Tarafathu Quraisyun lama banatu fil jahiliyah hina kasurat bihim an min al-halal yang ditinggalkan tidak diteruskan bangunannya oleh orang Quraisy karena mereka sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan bangunannya karena dikarenakan mereka sudah tidak mendapatkan lagi harta yang halal. Jadi kita masih di dalam cara-cara melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Khudu manafikakum anni. Hendaklah kalian ambil manafik kalian itu dengan bercontoh kepada apa yang aku lakukan. Maka hal-hal yang disunahkan yang disebutkan tadi itu adalah sesuatu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Ka'bah yang ada sekarang ini merupakan sebuah fenomena alam. Di mana subhanallah ujung tengah-tengah dari bumi semuanya itu adalah Ka'bah. Kalau kita melihat daripada ilmu antropologi, itu subhanallah Ka'bah itu berada di persis titik tengah bumi. Dan subhanallah Ka'bah itu bersambung kalau seumpama dia melayang ke atas, maka akan bersambung dan bertatapan dengan Masjid Baitul Makmur yang ada di langit yang ketujuh yang diriwayatkan bahwasanya setiap hari Allah SWT menciptakan malaikat sebanyak 20 ribu malaikat di Masjid Baitul Ma'mur. Di antara mereka ada melaksanakan rukuk dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang melaksanakan sujud dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang melaksanakan diam dan begitu seterusnya sampai hari kiamat. Tapi subhanallah kata Nabi Muhammad SAW setelah apa yang mereka laksanakan sedemikian rupa itu ibadahnya tidak mungkin manusia dapat melaksanakannya mereka semua berkata kepada Allah Ta'ala bahwa subhanaka ya Rab ka habba ibadatik maha suci bagi engkau wahai Tuhanku sungguh kami tidak bisa melaksanakan sebaik-baik ibadah kepadamu padahal tidak ada kurangnya dari mulai ciptakan rokok ya rokok terus sampai hari kiamat sujud-sujud terus sampai hari kiamat tapi subhanallah mereka mengatakan masih kurang jadi kalau dibandingkan dengan ibadah kita berarti bisa jadi ibadah kita itu sangat-sangat jauh daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena malaikat mengatakan ini adalah ibadah yang kami tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan kesempurnaan yang kau inginkan. Berarti kesempurnaan yang diinginkan di sini maksudnya bukan kesempurnaan menurut kita, kesempurnaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat kalau tidak kita dapatkan langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW maka akan menjadi sia-sia. Sebagaimana lihat malaikat ada di antara mereka dikatakan untuk rukuk, rukuk terus sampai hari kiamat, sujud sujud terus sampai hari kiamat. Kenapa mereka sujud terus? Karena perintah Allah. Nah, sehingga begitu pula kita sholat sebuah ibadah Salat sebuah syariat. Begitu pula syariat-syariat yang lainnya kalau tidak sesuai dengan yang diprosedurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW regulasi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW seputar syariat yang kita laksanakan maka akan kita dapatkan ibadah kita juga akan terima oleh Allah Taala. Oleh karena itu kenapa sekarang ini kok tidak semacam orang-orang dahulu mereka itu banyak di antara mereka yang mengatakan aku merasakan di dalam salatku melebihi nikmatnya orang yang sedang berhubungan badan. Banyak di antara mereka yang ketika membaca Al-Quran menikmatinya seperti menikmati air gula. Sampai-sampai benar-benar ketika air liurnya itu menetes diambil oleh muridnya manis lebih manis daripada gula. Seperti yang terjadi kepada Al-Habib Muhammad Jamalullail Datuknya para habaib dari bangsa Baharun akhirnya Bangsa bin Sahil Bangsa Swatiri dan sebagainya Jadi sampai-sampai dia itu membaca Quran itu Tidak merasa Kalau subuh sudah datang tiba waktunya Bahkan keluar waktu dari sholat subuh Karena apa? Sudah diterpa dengan panasnya matahari dari saking nikmatnya baca Al-Quran. Jadi setiap malam itu hatam sampai sekali dua kali hatamnya. Bukan satu juz dua juz itu beliau. Kenapa demikian? Nah, karena ibadah syariat yang dilaksanakan oleh mereka itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kenapa? Yang namanya keberkahan diangkat oleh Allah Taala. Yang namanya musibah bencana banyak tersebar di mana-mana. Itu semua karena tidak lepas daripada kita ya, tidak mau menggali syariat yang kita laksanakan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan zaman sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ya Ya'ti alaikum zamanun tafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu anil zidni. Nanti bakal datang suatu zaman kepada kalian di mana kalian semua itu akan berlarian daripada para ulama. Enggak suka dengan ulama itu enggak suka. Habisnya nah, ya sekarang ini gitu. Jadi kalau ada majelis taklim sama ada majelis dangdutan, nah itu sangat berbeda. Antusias masyarakat itu sangat berbeda. Kalau majelis taklim dijauhi, ngapain kita ada majelis taklim nanti tahu yang nggak tahu jadi tahu. Akhirnya yang biasa kita lakukan jadi nggak boleh. <laughs> Ya, itu katanya bin Mas'ud, kata bin Mas'ud, orang yang menghindari majelis taklim dengan maksud demikian berarti dia telah berpaling dengan Allah Taala secara gaulan wa amalan. Jadi dua dosanya. Yang pertama nggak mau majelis zikir, yang ketiga, yang kedua karena dia itu tidak mau melaksanakan segala syariat dengan ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah terjadi semacam ini apa yang terjadi? Jadi kalau kita pikir-pikir kalau kita kita pelajari dalam hadis Nabi SAW, semuanya itu sudah diajarkan, semuanya sudah diwati-watikan, semuanya sudah diwasiatkan, oleh semuanya sudah terangkan sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Tarakukum alal mahajjatil bayda, layaliha kanahariha." Aku telah meninggalkan kalian nanti dalam keadaan sudah sejelas-jelasnya mendetail masalah masalah yang rumit dalam agama ini. Semuanya sudah aku jelaskan. Malam harinya diperumpamakan, malam harinya sama seperti siangnya. Jadi tidak ada yang samar, semuanya terbuka, semuanya nyata. Baik yang berkaitan dengan syariat pasti, ataupun berkaitan dengan yang akan membahayakan kita maupun yang akan memberikan kita manfaat semuanya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Beliau satu-satunya Nabi yang paling menginginkan. Beliau adalah makhluk yang paling berangan-angan untuk umatnya supaya mereka tidak ada satupun di antara mereka yang ketinggalan masuk surga semuanya. Nah, tapi kita ini enggak mau. Nah, makanya di antara disebutkan Nabi asalam hati-hati jangan termasuk kalian golongan yang tidak mau dengan ulama. Ulama itu bagaimanapun juga keadaannya, baik yang ikut politik maupun yang begini, yang begitu dan sebagainya. Selama dia itu sebagai seorang ulama ikuti asalkan ajarannya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Di mana kata beliau, kalau sudah kita itu menjauh dari para ulama, di saat itulah akan terjadi tiga hal kata beliau. Mari kita lihat sama-sama apa sudah terjadi yang demikian itu di antara masyarakat kita. Supaya kita benar-benar tahu apa yang disabdakan Nabi Muhammad pasti nyata, pasti terbukti. Kata Nabi SAW apa? Yarfa'illahul barakata fi amwalihim. Yang pertama Allah akan mengangkat keberkahan di dalam harta mereka. Sekarang nyata. Kita masih ingat guru kita bersama Al Habib Hussein Asjaf, ayahanda Habib Ahmad bin Hussein Asjaf. Kita masih ingat dulu setiap pagi kita membaca kitab Ahya Ulumuddin kepada beliau. Setiap jam 8 pagi selesai acara baca ihya, beliau mandi, sholat duha, berangkat ke tubuh. Jam 11 sebelum datang waktunya sholat duha selesai. Dia kembali ke rumahnya. Asar nggak buka lagi, maghrib nggak buka lagi, habis isya nggak buka lagi. Tapi barakah. Anak-anaknya semua punya rumah. Bahkan ketika beliau meninggal masih menumpulkan banyak harta yang ditinggalkan oleh beliau. Sedangkan bandingkan dengan sekarang ini, banyak orang yang buka toko dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, kadang-kadang jam 10 malam. Rumahnya masih kontrak. Banyak itu terjadi bukan di bukan di Jakarta saja tempat macet, di sini juga banyak yang semacam itu. Keberkahan nggak ada bunyinya aja satu juta, satu juta dibawa makan di tempat e, rumah makan Cianjur, ya untuk 10 orang ya nggak cukup itu. Cepat habis nggak terasa. Jadi bunyinya aja seperti sangat sangat hebat gitu, tapi nggak ada artinya. Makanya kan direncanakan oleh pemerintah untuk kita kecilkan nilainya tetap tapi dikecilkan bunyinya biar nggak terlalu babuh gitu. Satu juta, tapi ternyata cuma 100 dolar. Satu juta ini 100 bandingannya kan jauh gitu. Nah ini kita bisa merendahkan harga diri kita. Jangan salahkan uangnya, Jangan salahkan pemerintahnya, tapi salahkan kita-kitanya. Karena kita sudah jauh daripada para ulama. Makanya kata Rasul Ali bin Muhammad Hafiz Sayyidul Maulid, beliau mata begini. Kalau seumpama ada yang mengatakan itu loh, ada Nabi Muhammad, apakah kalian akan datang ber, ber, e, berlomba-lomba cepat-cepatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? maka pasti kita katakan, ya, kami akan mencari, kami akan berlomba-lomba untuk yang lebih dahulu bertemu dengan Nabi Muhammad, yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Lalu apa bedanya Nabi Muhammad dengan mereka para ulama? Jadi Allah Taala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma Allah mu'adzibuhum wa anta fihim." Wa anta fihim itu masih tetap sampai sekarang berlaku. Wa anta fihim, anta itu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW kemudian para keluarga Nabi yang berpredikat sebagai para ulama tetap masih ada. Selama mereka masih ada, maka selama itu pula berarti yang namanya bencana tidak mungkin secara keseluruhan umat ini tidak mungkin seperti yang terjadi di para Nabi Nuh tidak mungkin. Itu sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al hafsi Kenapa demikian? Dia katakan Beliau berani mengatakan bahwasanya para ulama itu adalah pewaris Nabi sama seperti yang dikatakan Nabi al ulama warasatul dia Iya, karena apa? Nabi sendiri yang mengatakan man jalasa ulama nama jalasani waman man safaha aliman faka'annama safahani. Jadi barang siapa bersama dengan para ulama seperti bersama dengan aku. Barang siapa yang duduk bersama para ulama seakan-akan dia berduduk bersama aku. waman jalasani faqad jalasa Allah. waman man Allah kana jalisi yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersama Allah, maka dia akan menjadi teman dudukku kelak pada hari kiamat nanti. Jadi lihat bagaimana perumpamaan yang diumpamakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para ulama itu kita datang kepada para ulama, berarti kita mendatangi Nabi Muhammad SAW tanpa kita melihat. Kita harus husnudon, karena sekarang memang banyak para ulama yang menjerumuskan dirinya di dalam kehancuran dirinya sendiri dengan masuk ke dalam partai, dengan masuk ke dalam hal-hal yang tidak terpuji yang bertentangan dengan ilmunya. Tapi kita tidak usah menyalahkan mereka. Kita harus husnudon yang mengatakan mungkin mereka melakukan sesuatu karena ada suatu alasan yang kita tidak tahu entah. Itulah perintah agama kepada kita sebagai seorang yang menganut di dalam Islam ini secara zahir. Walaupun secara sementara batin batin mereka itu kita serahkan kepada Allah karena Kenapa? Akibatnya masalahnya. Makanya kenapa Habib Haddad itu mengatakan kalau seumpama beliau yang mengarang kitab ini Habib Haddad beliau mengatakan kalau kita mau selamat dari segala macam yang berkaitan dengan dosa manusia maka hendaknya kita laksanakan prinsip satu ini. Apa itu? Semua haknya orang kita laksanakan, hak kita jangan minta kepada mereka, hak kita minta kepada Allah. Kenapa dikatakan demikian lupa oleh beliau? Dikatakan demikian karena apa? Yang memberikan semuanya itu adalah Allah, bukan mereka. Kita yakin di depan kita itu ada Nabi, ada Nabi Khidir, ada rajanya wali. Kita yakin dengan perantaranya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kita akan dapatkan. Tapi kalau semua depan kita Nabi sekalipun, tapi kalau kita tidak yakin, kita tidak akan mendapatkan apapun juga daripada pemberiannya. Nah, oleh karena itu maka dikatakan oleh Al Habib Ali Muhammad Absi dalam syairnya in bil mar'u wa laysa kama yadunu, lam yaqif wallahu mu'ti kalau seumpama ada seorang yang berprasangka kepada orang lain, ini adalah nabi, hadir, ini adalah seorang wali, ini adalah seorang kafir Allah. Ternyata bukan seperti yang diduganya. Jangan khawatir kepada dia. Kenapa? Sesungguhnya yang berikan itu bukan wali itu, bukan nabi itu, tapi yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebaik-baik hadis kunci yang menjadi bonus bagi umat Nabi Muhammad SAW dan menjadi sebab turunnya rahmat, bahkan sumber rahmat adalah ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Aku ini tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita dengan buruk. Semua tergantung kepada persangkaan kita. Oleh karena ini dikatakan sebagai hadis yang merupakan sebuah bonus untuk umat ini. Kenapa? Tergantung kepada kita. Alhamdulillah dalam kitab ini disebutkan tidak ada yang lebih baik di dalam dunia ini melebihi daripada dua hal. Apa itu? Husnudzon billah wa husnudzan bi ibadillah. Husnudzon kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia tidak akan lebih baik daripada itu nah, tadi kita lihat kan tidak gitu kenapa kita melihat oh ini kayaknya begini ini ada tatunya ini berarti orang fasik ini kayaknya begini ini ulama maksud ini ini kumpul sang pejabat ini ulama jadi belum apa apa sudah kita masuk dan duluan kita tidak berani untuk melawan setan yang selalu ada di sebelah kiri kita yang dia itu sudah berjanji dan bersumpah kita tidak akan dibiarkannya untuk melaksanakan suatu amalan kebaikan walaupun pahalanya sedikit tidak akan biarkan. Tapi kita tidak ingat kepada hal demikian itu dibiarkan saja terus ikuti saja suruh suudon suudon disuruh begini begini terus kapan kita akan selesai sampai kapan kita semacam itu. Oleh karena itu itu yang pertama. Yang kedua kalau sudah kita itu lari daripada para ulama apa yang terjadi? Kata Nabi kata Nabi yang sibullahu walian tajiran. Allah akan mengangkat untuk mereka para pejabat-pejabat yang bejat, yang jahat. Kita lihat sekarang ini di televisi. Tanpa kita lihat kepada pribadi masing-masing. Ingat, kalau kita melihat mereka para koruptor, kalau kita melihat pada mereka para penjahat-penjahat itu, kalau kita melihat kepada mereka para pelaku-pelaku amal-amal perbuatan yang dimurka Allah Ta'ala, ingatlah sebagaimana itu terjadi pada mereka, kita pun juga bisa senasib seperti mereka. Jangan pernah merendahkan mereka pada saat itu, karena perumpamaan seseorang itu atau keputusan akhir seseorang itu bukan diputuskan pada saat itu. Bukan di awalnya, bukan di tengahnya, tapi diputuskan di akhirnya. Ambil satu bukti, lihat bagaimana iblis 80 ribu tahun beribadah kepada Allah tapi akhirnya terkutuk. Dia bagaimana berfasa? Balu ar. Nah, mereka itu adalah ahli-ahli ibadah yang makruh pun tidak pernah melakukannya, tapi akhirnya dirabah. Oleh karenanya itulah yang sangat menakutkan para ulama dan para aulia, yaitu firman Allah Taala, "Wallahu khalaqakum wa ta'malun." Allah yang ciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kalian lakukan. Nah, ini masalahnya. Dan dikuatkan dengan hadis Nabi sebagai penafsir daripada ayat yang berbunyi tadi yaitu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yaqulu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta la yakunu bainahu wa bainahu illa zira fa yajriku alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhulaha kata Nabi SAW ada di antara kalian yang dia itu seumur hidupnya selalu berlaku dengan kelakuan yang baik tidak pernah berbuat maksiat bahkan sampai-sampai dari tempat dia berada ke surga itu cuma tinggal satu zira aja satu harta tinggal nyemplung aja masuk surga tapi ternyata di, di alam e, umul kitab di lohil mahfud dicatat ini bukan orang penghuni surga. Akhirnya pada akhir umurnya berubah. Dan dia melakukan suatu perbuatan yang buat murka Allah, akhirnya dia mati dalam cara seperti itu dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Dan ada juga di antara kalian yang tidak berbuat di dalam kehidupannya kecuali keburukan demi keburukan. Tidak ada sedikit pun kebajikan, bahkan antara dirinya dengan neraka itu tidak tersisa kecuali satu harta saja. Tinggal nyemplungnya aja masuk neraka itu. Biasanya banyaknya dosanya. Tapi kalau kita kita di sana sudah tentukan ini adalah penghuni surga. Akhirnya apa? Di akhir umurnya dia bertobat. Di akhir umurnya dia beramal dengan amal kelakuan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi jangan pernah merendahkan orang. Jangan pernah melihat orang itu pada saat itu. Tapi lihatlah setiap orang itu pada akhirnya. Seperti kita sekarang, kita sudah kehilangan salah satu jamaah kita yang sangat luar biasa, yang sangat saya hormati khususnya Al-Habib Abdullah, al yang biasa hadir, biasanya duduk di sini, nah sekarang sudah tidak ada lagi. Ini sebuah peringatan bagi kita, tapi beruntung beliau. Sampai akhir umurnya masih tetap hadir majlis taklim. Dan juga semalam Tepatnya pada malam Jumat kita sudah kehilangan lagi seorang alim, seorang ulama senior berkaliber dunia. Dia itu sama seperti sekarang ini sedang memberikan e, tausiah, mengajar pas malam Jumat antara maghrib sama isya. Yang hadir itu sekitar 41 orang sampai 70 orang. Akhirnya dibom. Dibom karena beliau ini adalah orang yang paling gencar melawan golongan-golongan salafi golongan-golongan yang tidak suka kepada maulid tidak suka kepada eh, apa tahlil dan sebagainya akhirnya dia itu pakai bom bunuh diri dan berdekatan dengan adanya Syekh Muhammad Al-Buti akhirnya beliau pun meninggal dunia dan meninggal dunia bersama beliau 41 jamaah yang hadir juga. nah, jadi kita kehilangan mereka semuanya mereka adalah yang terbaik, tapi yang pasti setelah sudah terjadi yang semacam ini kita ambil hikmahnya. Sebagaimana Abdullah Subhanahu Allah telah meninggalkan kita, kita juga akan meninggalkan mereka. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Buti seorang alim umurnya 84 tahun masih mengajar, 84 tahun masih mengajar. Tahun kemarin beliau berziarah ke Yaman, ke Hadramur dan masuk ke tempat eh, kotanya para habaib di Karim sana. Ah, saya punya rekamannya ketika beliau itu berziarah ke Rubat Tarim, ke Darul Mustafa, ditemui oleh Abu Umar, di Salim Syafi'i dan yang lainnya. Sekarang sudah tidak ada. Mari kita bacakan Fatihah untuk mereka berdua dan bagi korban yang meninggal. Semoga Allah menerima arwah mereka dan semoga kita melakukan barokahnya hingga kita sama-sama seperti mereka meninggal dalam husnul khawatimah termasuk yang diciptakan untuk surga, bukan diciptakan untuk neraka. na'udzubillah Begitu pula para keluarga kita, para sahabat kita, para handai tolan kita, dan semua kaum muslimin di dunia ini. Semoga semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. wa niyatin salihah. Wa ala manawar salam nuhdi karabaha ila Abu Abdullah sejak wa Syekh Muhammad Al-Buti wa man kutila ma'ahu. Uh, Walahumul Fatihah. Sedangkan yang terakhir, yang sangat kita takutkan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW adalah yakhrujuna minad dunya bila iman. Mereka akan keluar daripada dunia kalau sudah mereka itu lari daripada ulama, mereka akan keluar dari dunia dan pada yang tidak beriman. Ini yang kita takutkan. Jadi berapa banyak pada sekarang ini kan, ya, jangankan para awamnya. Saya pernah bertemu langsung, mendengarkan langsung ada seorang yang biasa naik turun mimbar naik turun mimbar, bayangkan. Jadi fitnah ini luar biasa sekarang ini. Pada waktu itu kebetulan ini orang ada yang undang. Ketika mengundang, maka si alim ini mata begini. Aku sekarang lain. Jadi amplopnya tebalan dikit, dia bilang gitu. Terus dia bilang uang mukanya pun juga harus lain, dia bilang gitu. Mungkin karena ada saya pada saat itu, mungkin dia nggak enak Akhirnya dia bilang gini sama saya, Dip, sekarang yang penting itu semuanya uang. Gitu. Ada uang semuanya jalan, dia bilang. Gitu. Bahkan, ini, ini kata-kata yang sangat-sangat kita memilukan hati kita. Orang seperti dia mengatakan demikian. Bahkan kata kata beliau ini, semoga Allah merahmatinya dan memberikan taubat kepadanya. Kalau seumpama ada orang datang kepadanya dan menawarkan uang 2M untuk masuk perasaan, dia akan masuk perasaan di depan kita. Jadi dengan mata begitu sudah murtad ya, keluar dari Nah, ini seorang figur, seorang dipandang, seorang yang menyebarkan agama. Tapi jangan pernah kita sekalipun merendahkan dia, belum tentu. Seperti itu pula nasibnya di akhir umurnya. Dan belum tentu pula kita seperti semacam ini nanti di akhir umurnya tidak seperti itu. Oleh karenanya yang paling penting sekarang ini bagaimana caranya kita menjaga istiqomah ini Caranya bagaimana? Ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Caranya tidak ada lain kecuali satu. Kuncinya cuma satu. Kalau kita mau istiqomah sampai kita meninggal dalam tangan Putra Fatimah, setiap syariat harus dilandasi dengan arahan serta ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu kita akan meninggal dalam keadaan istiqomah. Tapi kalau dia semacam itu habis kita. Jadi sekarang ini kita berpacu cepat-cepatan, banyak-banyakan, Kenapa demikian? Bayangkan Pak. Kita semua sepakat kan? Bahwasanya setiap orang, baik kita, anak kita, istri kita, semua orang. Belajarnya itu daripada apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar. Apa yang dia baca. Bayangkan para hadirin. Kita hadir majlis pada semacam ini berapa lama? Kami satu jam, setengah jam. Berapa lama? Seminggu berapa kali? Ya kalau kita setiap hari semangat kita hadir, alhamdulillah banyak para ustadz yang mengajar di sini. Tapi kalau enggak, kita nggak pernah mondok, kita nggak pernah nyantri, nggak ada basic agama dalam hati kita. Sementara kita selalu menggandrungi yang namanya fitnah yang terbesar di rumah kita televisi itu. televisi itu kalau dibahasa dibahasa syariatkan iblis menjelma gitu. Iblis menjelma. Itu kalau dibahasa syariatkan seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada baiknya. Bahkan kalau kita melihat Berapa banyak kita itu mendengar sendiri para ustad-ustadnya itu memberikan fatwa-fatwa yang sangat-sangat bertolak belakangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Fatwa yang salah. Seorang ustad, ah, karena memang ustadnya ustad instan Ya. Jadi dulunya artis diangkat jadi ustad. Dulunya pelawak jadi ustad. Dulunya anggota DPR jadi ustad. Nah, gimana mau kita belajarnya itu lama. Itu yang namanya kitab itu. Kita nggak mungkin belajar fikih itu langsung kita minhaj itu enggak. Kita nggak belajar minhaj kecuali setelah belajar fikih itu sampai 15 tahun namanya baru kita belajar kita minhaj. Jadi satu hari saya waktu belajar Barhalian, ini satu hari saya baca kitab itu sebanyak 11 kitab semuanya dalam fikih. Nah, itu pun kita masih nggak ada apa-apanya jauh daripada harapan. Kok bisa-bisanya mereka itu sudah ditanya masalah fikih langsung menjawab. Langsung gak pakai dipikir-pikir lagi. Bahkan pernah diantara mereka yang diberi yang diwawancarai oleh salah satu eh, apa namanya? mereka jadi dari salah satu stasiun itu dia mengatakan apakah pernah ditanya kemudian tidak bisa menjawab apa kata dia alhamdulillah selama ini tidak pernah <laughs> itu kan luar biasa bu alim betul itu <laughs> Imam Malik ditanya 40 pertanyaan 50 pertanyaan ditanya. 11 menjawab, 39 dia mengatakan wallahu a'lam. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i yang dikatakan setiap malam pasti bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau akan mengucapkan hadis, beliau tidak mau mengucapkan di sembarang tempat. Tidak, mandi dulu, berpakaian yang rapi dulu, dibakar dupa dulu, duduk di atasnya tempat yang khusus, baru kemudian dia mengucapkan hadis yang satu persatu menghormati kepada Nabi sepanjang dia hidup di Madinah, sepanjang itu pula tidak pernah memakai alas kaki, tidak pernah pakai sendal, tidak pernah tidur di atas ranjang. Kenapa? Menghormat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga seperti beliau ini pantas kalau sebabnya setiap malam bermimpi Nabi Muhammad SAW. Orang semacam ini adalah yang dikatakan dalam Al-Quran. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Nah, ini semacam ini. Tapi ini bagaimana? Ditanyakan 50 masalah yang dijawab cuma 11 Sedangkan 39 dia mengatakan wallahu a'lam. Orang sekarang masya Allah lebih pintar dari Imam dari Hijrah. Nah, Ada lagi yang sangat-sangat menggelikan dikatakan begini. Pak Ustaz katanya, ada yang jawab. Ini pas lebaran, <laughs> lebaran Zulhijjah kemarin. Gimana kalau seumpama kami ini ketinggalan, imamnya sudah dapat satu rakaat. Kan rakaat pertama takdirnya tujuh. Rokat kedua takdirnya lima. Nah, kita dapat rokat yang kedua. Terus rokat yang kedua gimana nanti? Saya kan harus nambah. tuh. Oh, ya rokat kedua itu harus tujuh. Kata dia. Karena kalau itu dia yang pertama. Kalau enggak, enggak sah sholatnya. Enggak sah lagi. <laughs> Dari mana? Gitu. Gak ada pun ulama yang mengatakan demikian. Kecuali ulama itu. Gitu. <laughs> nah, ini kan sangat luar biasa sekarang ini. Jadi fitnah. Jadi apapun yang dipikir itu fitnah. Nah, kali balap bola. Saya juga senang bola. Gitu. <laughs> Ini nggak apa-apa lah. Daripada lihat banyak begitu-begituan. Jadi nggak ada hadis-hadisnya sinetron. Itu memang dipancing kita. Nah cukup sekali terus. Dan subhanallah sinetron yang bagus-bagus itu diletakkan di antara Maghrib dan Isya. Memang sudah program mereka gitu. Dan mereka itu berhasil. Sekarang ini Inggris itu berada di tahta paling tinggi sekarang ini. Berhasil. Jadi bukan hanya siapa itu Doraemon apa siapa berhasil nah, jadi ternyata mereka berhasil juga jadi berhasil terus nah, jadi inilah yang kita takutkan oleh karenanya kita ajak sebanyak-banyaknya kalau sekarang begini sekarang demikian bagaimana ya kira lima tahun lagi bagaimana sepuluh tahun ke depan kalau kita biar mengajak anak-anak kita paksa, ayo hajar majlis taklim. kan kamu hajar majlis taklim. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Kalau tidak, tambah jauh mereka. Kita tinggalkan anak-anak di rumah, sementara tidak membaca ratib, tidak membaca Al-Quran, bagaimana nanti kita akibatnya? apalagi sekarang ini masya Allah yang berkaitan dengan dengan apa dengan syariat itu banyak di antara mereka yang melaksanakan syariat tapi tidak dilandasi oleh ilmunya Nabi Muhammad SAW terutama yang berkaitan dengan rumah tangga hati-hati hati-hati betul ini masalahnya sekarang ini yang namanya perceraian itu banyak terjadi tanpa dirasa tanpa disadari bahwasanya dia sudah salah tapi karena hawa nafsunya karena malu kepada orang dan sebagainya, maka dia itu enggan untuk mengakui bahwasanya dia sudah berbuat, dia sudah menceraikan, dia sudah mentalak dan sebagainya. Banyak. Ada saksinya, salah satu orang dia datang pada saya. Saksinya itu bukan cuma satu orang, beberapa orang. Di dalam agama pasti terima di kesaksiannya. Ini si suami ini sudah menceraikan dia dengan lafaz talak. Jadi ya, Pak. Lafat yang sudah sering bukan kinaya, nggak usah diniati lagi sudah. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, aku telah kamu, oh maaf, aku tadi lagi marah, nggak ada, tapi dia bicara, aku telah kamu mau dalam keadaan uh, serius maupun dalam keadaan bergurau jatuh. Kenapa? Itu adalah kalimat sorry. Sudah tiga kali bahkan berkali-kali dia ucapkan itu, tapi tetap satu rumah, tetap satu rumah. Sehingga kita tegak supaya berpisah harus ada menghalil dulu, baru kemudian kembali lagi. Dia tidak mau. Bahkan kemarin ini ada kejadian yang sangat aneh. Suaminya meninggal dunia karena kecelakaan motor. Bahkan motor. Baru 40 hari kematian suaminya itu kawin lagi dia. kami datang. Loh, juga kawin lagi gimana? Kan gak boleh harus menjalankan indah dulu. 4 bulan 10 hari baru boleh kawin lagi. Apa kata dia jawabannya? Enteng saja jawabannya. Ya Ustaz gimana lagi daripada berzina? Loh, yang kamu lakukan lebih dari zina. Daripada berzina katanya. ya Allah. Nah, ini. Makanya pantas kalau Nabi SAW itu bersabda dalam hadisnya. Lau Falau lau haya'u fin nisa la'alik la'uliknal aswa wahunna aryana. Kalau bukan karena rasa malu yang ada pada perempuan, niscaya para perempuan itu akan masuk pasar-pasar dalam tangan telanjang mencari laki-laki. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita sangat kaget betul. Jadi dia bilang daripada berhenti nasab, ya gimana lagi? Kita kan punya sesuat satu. Baru 40 hari tinggal mati. Mungkin apa sengaja kali istrinya itu bikin dia itu cepat mati kalau kecelakaan itu. Nggak kok bisa 40 mati kan 40 hari itu masih berkabung-kabungnya seorang istri gitu. Jadi pantas kalau selama ada tandingannya juga. Ini ada sesuatu yang aneh juga. Di mana ada tetangga meninggal dunia nih. Semoga kita nggak seperti itu ya. Ada tetangga meninggal dunia, kebetulan yang meninggal dunia itu istrinya. Sudah dibacain tahlil, dibawa keluar rumah. Eh sampai keluar rumah dia teriak-teriak, tunggu, tunggu dulu, tunggu, tunggu. Dia bilang, sudah selesai semua. Sudah dibacakan tahlil dan sebagainya. Tapi kok disuruh apa suruh bantu dulu bu iya saya masih lupa ada wasiat belum dilaksanakan apa itu dia itu selalu berwasiat jangan kamu tahu lagi sampai melangkai mayatku saya belum melangkai mayat dia katanya dan ya, alhamdulillah semoga tidak terjadi pada kita. Hanya kita minta pada Allah Taala semoga kita semuanya tidak gampang-gampang mengucapkan yang semacam itu dan kita sebagai laki-laki harusnya melandasi segala macam syariatnya dengan dilandasi dengan ilmu Nabi Muhammad SAW sehingga kita melaksanakan syariat semuanya dalam keadaan benar sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah wal kuliyatin salihah. Walamana wasalafna salihah al-fatihah.